Mitra Bisnis, Jawa Pos menulis, Undang-Undang tentang Ketenaga Kerjaan dianggap sebagai salah satu biang carut-marutnya dunia ketenaga kerjaan di tanah air. Bahkan menurut anggota Komisi 9 DPR, kerusuhan di Batam beberapa waktu lalu disebabkan oleh tidak adanya peraturan yang detil mengenai ketentuan gaji tenaga kerja asing dalam Undang-Undang Ketenaga Kerjaan. Karena itulah, DPR mulai mendorong agar undang-undang yang sudah berlaku tujuh tahun itu direvisi. Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua Umum Apindo, Sofyan Wanandi. Untuk membicarakannya, saat ini saya telah tersambung dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, dari sisi pengusaha, apa saja Pak yang disarankan untuk direvisi dari Undang-Undang Ketenaga Kerjaan itu? Ya, mengenai pesangon, mengenai mogok kerja, sekarang ini memberhentikan orang bekerja aja di Indonesia itu tidak bisa. dia pun pekerja yang kita berhentikan itu misalnya membuat kriminal di perusahaan kita. Dia mencuri pun kita nggak bisa berhentikan sekarang. Bagaimana? Yuk dia sudah itu yuk bayar pesangon tinggi-tinggi. Jadi kita ini buruh itu jadi kadang-kadang malas-malasan pun kita nggak bisa berhentikan dia di perusahaan kita. Jadi ini sebabnya kita nggak bisa kompetitif di dalam uh, productivity buruh kita begitu rendahnya, terlalu banyak diproteksi. Uh, jadi kasihan. Sedangkan kita mengetahui yang bekerja di sektor formal daripada di Republik kita ini cuma tidak lebih daripada 30 persen. 70 persen itu sektor informal yang sama sekali tidak ada protection daripada Undang-Undang 13 itu. Tapi serikat-serikat pekerja di Republik kita kita ini, masalahnya itu mereka yang memperjuangkan adalah yang sudah bekerja. Mereka tidak mau tahu yang tidak bekerja atau yang bekerja di sektor informal itu sama sekali tidak mereka perjuangkan. Itu masalahnya yang saya lihat ya di sini. Dan yang kedua juga, terlalu banyak pimpinan-pimpinan serikat buruh itu sebenarnya yang ada sekarang ini sama sekali bukan buruh. Dia tidak pernah bekerja sebagai buruh. Banyak yang juga menjadi politician, banyak yang dari NGO. Jadi dia tidak ngerti sebenarnya kebutuhan buruh itu apa. Jika demikian, bisa dikatakan ada kepentingan tertentu dari beberapa serikat pekerja ya Pak? Kepentingan mereka itu lebih banyak politik daripada kepentingan-kepentingan bagaimana supaya tenaga kerja kita pengangguran ini bisa diatasi. Memang sebenarnya sendiri dan sebagian besar terus terang aja wakil-wakil serikat pekerja kita dalam tripartit itu. Ya kan ada juga yang bukan bukan orang yang bekerja ya itu sebagian juga ada dari partai politik, LSM, dan dan juga orang yang sebenarnya sudah pensiun, tidak pernah bekerja lagi. Jadi mereka tidak mengasahkan itu. Jadi semua kepentingannya jadi lain daripada orang yang bekerja begitu loh. Jadi mereka tidak ada aspirasi-aspirasi pekerja itu menurut saya tidak tidak mereka lihat sendiri apalagi organisasi-organisasi yang menganggur yang lain-lain itu kan tidak terorganisasi kan? penganggur-penganggur dan organisasi-organisasi UKM dan apa yang informal sektor mereka sama sekali tidak terorganisasi jadi itu yang bikin susah juga jadi mereka bisa mengatasnamakan semuanya aja tapi jadi tidak kita pernah bisa mencapai konsensus begitu loh demikian Sofian Wanandi saya Wina Santoso